Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'd Yang sangat kami cintai para pejuang-pejuang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang berkumpul saat ini dan perkumpulan ini tidak lain adalah untuk merencanakan yang lebih bagus lagi perjuangan yang sudah kita laksanakan. Dan Nabi pernah mengingatkan bahwasanya majelis seperti ini, majelis untuk merencanakan sebuah perjuangan itu pahalanya lebih gede dari perjuangan itu sendiri. Di saat medan laga diadakan beberapa hari sebelumnya, Nabi mengumpulkan pembesar-pembesar Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya Nabi mengingatkan bahasanya merencanakan perjuangan itu seperti dalam perjuangan. Bahkan kunci keberhasilan di sana adalah keseriusan kita di dalam merencanakan perjuangan. Keselamatan kita di sana <clears throat> adalah di saat benar di dalam kita menata niat kita, menata rencana kita, <clears throat> langkah-langkah dalam berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan dianggap ini sepele. Biarpun hanya dihadir oleh beberapa orang, ketahuilah ya, ini yang kami sukai. Dari puluhan ribu. Dua atau tiga tahun yang lalu, seperti biasa kalau di Jawa itu ada kiai yang masih sibuk keliling. Kita pernah ya, kerjaan kita setiap hari itu, sampai kadang sehari itu sampai lima enam pengajian. Ya. Takulik akbar sana sini, kadang-kadang kiainya dipandu karena nggak bisa masuk, kayak kayak mayat ya. Karena yang hadir puluhan ribu orang dan akan tapi kami perhatikan, kami harus merubah strategi. Sehingga kami tidak ada lagi pengajian undangan saat itu. Kami lebih senang dengan rutinan untuk menggali potensi. Kami mengadakan rutinan di mana-mana Pontianak, pekan baru ini. Kita ingin gali potensi dan kami lebih senang duduk dengan orang-orang yang berjuang, bukan orang yang didakwahi. Dengan juru-juru dakwah ini untuk merapatkan barisan, menata hati. Sehingga kami lebih mengarah gitu. Kita ada jadwal di pesantren Lirboyo untuk alumni dan anak-anak kelas 3 Kemudian di beberapa pesantren kita memberikan motivasi untuk dakwah dan itu lebih kami senangi. Dan itu kisah ribuan dulu sudah waktu biasanya kalau dai di dai di Indonesia di Jawa itu kalau bahasa mereka dai yang sudah disenangi hari itu tuh wah, oh jadi hampir kita pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi. Pondok sudah ada karu-karuan. Kemudian kita perhatikan tidak ada buah. Buahnya kurang besar. tapi kita rubah strategi. Makanya kita masuk Jawa Timur, Baru satu tahun lalu kita tawarkan kepada jamaah. Apa hasil kita dari ngadakan majelis besar? Sebab kalau di Jawa Timur itu beda. Jawa Timur itu senang majelis. Jadi kita adakan di lapangan sampai 10 ribu, 15 ribu. Setiap pertemuan. Nah, tapi sekarang kita hentikan. Sekarang apa buah dari perjuangan ini? Saya ingin membuat pondok pesantren. Sehingga dalam satu tahun akhirnya apa? Orang yang tergerak, kita ada pesantren di Jawa Timur. Setelah itu kita kembali ke pesantren, tidak keliling lagi. Jadi itulah yang harus kita cari. Kemudian di Jawa Timur kita lebih senang dengan para asatid. Jadi ketemu dengan guru-guru mulia untuk mendiskusikan, untuk menyeragamkan uh, eh, apa namanya uh, untuk merapatkan barisan dan juga untuk menjalin ukhuwah. Itu lebih penting daripada yang itu. Karena apa? Setiap orang ini ada manusianya yang di belakangnya. Ini kalau dihitung berapa ribu di belakang nanti. Kelihatannya diwakili satu orang, satu orang, satu orang. Anggap saja seratus, seratus, seratus, seratus sudah berapa ribu ini. Dan itu mengena nanti. Maka inilah, jadi majelis kami ini kami anggap sebagai majelis yang sangat mulia. Baik, kemudian apa yang harus kita bicarakan saat ini? Semuanya sudah terjun dalam dunia dakwah. Kalau tadi masalah zakat, zakat hati-hati. Jadi amil zakat, pengurus zakat adalah luar biasa. Menolong orang kaya agar mereka selamat dengan hartanya. Akan tapi jangan juga kita terjebak kepada kejahatan di balik ngurusi. Jadi penjahat dalam zakat ada tiga. Pertama orang kaya yang tidak membayar zakat penjahat di dalam zakat pertama orang kaya yang tidak mau bayar zakat dan zakat itu adil yang tidak wajib zakat jangan diwajibkan jangan mentang-mentang orang kaya langsung kita katakan wajib zakat haram hukumnya orang jual rumah tidak wajib bayar zakat orang jual tanah tidak wajib bayar zakat ada fatwa orang jual tanah 1 miliar kena 25 juta haram jadi jangan mengambil sesuatu yang bukan haknya jadi dolim kepada orang fakir tidak boleh, dolim kepada orang kaya juga tidak boleh. Jadi sama-sama. Bukan mentang-mentang orang kaya, wah ada orang jual aset 10 miliar langsung kita datangi, wajib zakat. Dari mana wajib zakat? Tidak ada. Kecuali orang dia jual beli tanah. Jadi ini harus hati-hati. Makanya ambil zakat ini pejuang yang luar biasa kalau orang faham. Penjaga zakat, penjahat zakat yang pertama adalah orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang tidak berhak menerima zakat, ternyata dia menerima zakat. Yang ketiga adalah amil zakat tidak punya ilmu menjalankan yang salah, penjahat zakat juga. Makanya harus ada panduannya, patuh kepada ulama-ulama. Dan kami selalu himbau, ingat zakat itu adalah bukan untuk bangun masjid, bukan untuk bangun pondok pesantren. Ingat ini, tolong ini zakat. Zakat itu adalah utamakan seperti yang diutamakan oleh Allah, Inna shadaqatu lil masakin, dahulukan fakir miskin. Selesaikan urusan mereka semuanya. Tertulis itu. Fisabilillah kita membahas Fisabilillah adalah hanya untuk orang berjuang di medan laga. Berjuang di medan laga, fisabilillah orang berjuang di medan laga itu pun yang tidak mendapatkan gaji dari neraka. Negara. Tidak ada gaji dari negara. Dan zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz kalau ustadz itu kaya. Tapi kalau ustadz masuk ke daerah-daerah yang nggak punya bekal dan sebagainya, dia berhak terima zakat atas dasar fakir, bukan atas dasar ustadz. Ini harus dibedakan. Dan lebih diutamakan kalau ada ustadz fakir yang butuh bantuan, beri zakat, haknya dia. Akan tapi kesalahan kenapa kita keras seperti ini? Di sini mungkin tidak seberapa dan mungkin banyak di sini ustadz yang masuk pelosok-pelosok adalah melarat. Tapi kalau di Jawa sana ustadz itu mobilnya banyak. Di Jawa sana mewah, mobil mewah. Dan keyakinan masyarakat salah, makanya kita keras waktu itu heboh. Kita di media, di televisi, di ini menghadirkan bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz heboh. Sampai MUI manggil saya, Alhamdulillah. Badan ambil zakat manggil saya ada rekamannya dua setengah jam. Saya tidak pernah mengeluarkan dari omongan saya. Perkataan ulama, saya tidak punya omongan lain. Saya yang keras selama lima tahun zakat tidak boleh diberikan kepada ustadz. Itu pun masih ada orang salah, Buya ini zakat untuk Buya. Masih banyak. Ini orang dekat dengan saya, dekat jasad saja, tidak dekat ilmunya. Jadi ada masih diberikan ke Buya. Sering, tidak. Saya tidak berhak terima zakat. Saya cukup. Tapi saya sudah biasa begitu. Enggak. Kalau saya harus saingan dengan orang fakir, saya pasti menang. Ada orang fakir samping saya, saya ustadz kiai yang boleh menerima zakat. Atas dasar pemahaman yang salah. Coba ini orang fakir, ini saya. Ada orang membayar zakat. Orang fakir kasih 50 ribu, saya kasih 50 juta. <laughs> Kalau orang ngasih ke saya, nggak enak kalau sedikit. Mesti 10 juta, 50 juta, 70 juta, 100 juta untuk zakat. Kalau orang fakir, nah ribu, 10 ribu. Ya. Saya mau saingan dengan orang fakir, hancurlah orang fakir. Kukukan tidak boleh untuk bangun pondok. Saya mulai dari pondok sendiri al-bahjah. Cuman mohon maaf fatwa-fatwa yang dihadirkan diarahkan ke situ. Kalau masih masih belum sadar kita masih menggunakan zakat untuk pembangunan pondok, masjid dan sebagainya, duduk di rumah sakit umum. Dekat apotik sana, berapa banyak orang nangis nggak bisa nebus obat. Sobat paham mana ini. Saya itu gemes. Ini loh. Di rumah sakit umum ini banyak. Coba kunjung ke sana. Kita sering kalau kita masuk rumah sakit di setor orang. Makanya kita harus nyamar kadang-kadang pakai baju kopiah hitam dan sebagainya, pakai supaya tidak tahu. Kalau di stop nanti mesti mampir lihat lihat lihat lihat lihat. Setelah itu apa? Ini loh karena kita, kita sering mampir membuktik semakin yakin bahasanya tidak boleh digunakan untuk masjid. Ini ada orang yang tidak bisa bayar obatnya. Sampai suatu ketika ada anak muda yang menangis, kenapa? Saya menyesal ibu saya meninggal dunia karena saya tidak bisa membawa ke rumah sakit karena saya tidak punya duit. Allah. Akankah duit kita gunakan untuk bangun masjid? Yang bangun masjid adalah orang kaya dari orang muslim, bukan orang fakir. Ini harus kita yakinkan makna ini. Jangan sampai kita salah. Dan alhamdulillah al-bahjah tidak ada duit zakat masuk pembangunan lancar terus. Dan kita pergi ke sana kemari tidak ada dari duit zakat. Dari orang-orang cukup yang bisa belikan tiketnya. Dan kita tidak pernah memaksakan. Akan tapi tolong kalau ada ustaz di daerah ternyata fakir berhak dia terima zakat. Cuman kami tetap menghimbau, yuk kita menjadi orang yang anti terima zakat kalau bisa. Selagi kita masih bisa berusaha, biarkan orang yang lebih membutuhkan sana. Cuman kalau kita berhak nggak ada masalah halal. Cuman ini yang harus perhatikan masalah zakat tadi. Ini bab amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak digunakan untuk bangun masjid tidak. Tidak bangun fisabilillah. Aduh, tidak ada. Empat madhab tidak ada. Saya punya ulama-ulama mufti pada datang waktu itu majelis ulama datang saya tidak menatakan pendapat saya saya tidak punya pendapat empat madhab ada bukunya Kashful Hummah Fisor Fizakat lima yang Ammah dalam bahasa Arab kami pikir dalam bahasa Arab mereka bisa membaca semuanya ternyata badan zakatnya ternyata minta diterjemahkan dah ini bagaimana ini waktu itu minta diterjemahkan saya pikir sudah ngerti bahasa Arab sudah saya tulis ada kasful gumah, ada tebel itu berapa halaman. Itu adalah bukan omongan kami, omongan ulama semuanya. Ada nakal yang salah dari kofal asyasi, kita tinggalkan itu. Kenapa? Nakal yang salah. Lihat fakir, miskin, dan sebagainya. Dan Al-Quran pakai innama adatul hasr, pembatasan. Untuk tidak kita buka, agar fakir miskin terpenuhi. Innama sodakol forok dan tujuh hal itu. Baik, ini masalah sepintas masalah zakat. Dan Alhamdulillah kami bertemu dengan pejuang-pejuangnya di sini. Tolong yang serius. Keluarkan dari kepentingan pribadimu, maka engkau akan bisa mengikuti kebenaran. Saya punya pondok, harus saya keluarkan dari kepentingan pondok. Kadang nanti pakai helah pondok kan untuk kepentingan umum, umat. Masa nggak boleh nerima zakat sudah masuk kepentingan pribadi sebetulnya. Pengen ketikkan pondok sendiri. Makanya kadang kita selalu wanitati, jangan membangun pondok al-bahja dengan duit zakat. Terus kita omongkan di mimbar supaya tidak salah. Sebab tidak mungkin kalau ada orang bersedekah lalu kita tanya zakat atau bukan, kan tidak enak. Tapi setiap hari kita informasikan supaya tahu. Cuman kadang masih ada zakat, zakat, zakat, zakat. Saya selesai masalah ini. Sekarang masalah para juru dakwah. Bisa komunikasi antara badan amil zakat. Zakat bisa diberikan kepada ustadz yang memang tidak mampu. Dia di kampung sana, di daerah sana berjuang. Dan itu lebih berhak daripada masjid. <laughs> berhak daripada masjid. Itu ustadz yang berdakwah di kampung sana. Mau ke kota belanja seminggu sekali ya, jauh itu rumahnya pun kadang-kadang masih uh, reot karena berdakwah dia lebih berhak terima zakat tapi kalau sudah cukup jangan menikmati zakat lagi para ustaz semoga dicukupi oleh Allah semuanya amin tapi kalau butuh nggak ada masalah berhak berhak dan badan ambil zakat bisa komunikasi baik dakwah bakal lancar ini tapi di saat amil zakat itu salah menggunakan zakat untuk bangun pondok, bangun masjid, makanya dakwah nggak jalan. Yang semestinya nerima zakat tidak nerima zakat menjadi masalah. Fakir tidak mendapatkan ustaz melarat. Ustaz boleh nerima zakat karena melaratnya dan itu lebih perlu diperhatikan karena dia berjuang di jalan Allah. Kemudian masalah dakwah wahai ahli iman. Dakwah itu adalah indah. Dakwah itu adalah apa? Dakwah itu membawa umat kepada Allah. Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Di tengah-tengah bangsa manusia. Kalian sebaik-baik umat. Kita disanjung oleh Allah. Tapi bagaimana agar kita mendapatkan sanjungan sebaik-baik umat? Terusannya ta'muruna bil ma'ruhi wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Itu ciri khasnya orang yang mulia. Tapi kalau kita hanya mengaku umat Nabi Muhammad tidak punya kiprah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tidak akan mulia. Artinya, berkiprah dalam amar ma'ruf nahi mungkar bukan tugasnya kiai saja. Tapi tugas semuanya yang merasa umat Nabi Muhammad. Dan ini motivasi dakwah untuk semuanya. Agar orang kaya tergerak untuk bisa menjadikan hartanya berjuang di jalan Allah. Dan ini yang kami sampaikan. Sehingga kami berdakwah itu gak susah. Dakwah itu gak susah bener karena apa? Kami merasa butuh dengan orang lain untuk bersama-sama dakwah dengan kami. Yang ngurusi pondok itu ada tim pembangunan. Saya tidak pernah ngurus pembangunan selama ini. Pendanaan ada yang ngurusi sendiri. Pokoknya tugas saya, saya pengen pergi ke Singapura, saya pengen ke Malaysia, saya besok mau ke Hong Kong, saya mau ke Pekanbaru, saya pengen ke Batam, begitu toh. Itu yang ngurusi sudah ada sendiri. Karena ada pacuannya masing-masing. Kita punya banyak stasiun radio. Ada yang ngurusi sendiri. Kita ada travel, ada yang ngurusi sendiri. Karena apa? Travel bagi kami adalah lahan untuk menggiring orang untuk berdakwah. Jadi semua yang umroh dengan kita, kita catat sebagai alumni. Alumni umroh al-bahjah, nanti data, nomor teleponnya, sering dikirimi berita dan sebagainya. Banyak di antara mereka setelah itu tergerak, berjuang, bangun pondok, ini dan sebagainya. Membela dakwah. Jadi kita itu harus, jangan sampai dakwah itu dianggap kerjaannya ustaz saja. Sehingga ustaznya capek. Kemana-mana capek. Kalau berdakwah, libatkan semua manusia. Yang sadar makna kullu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Makanya kita selalu berkata, orang berdakwah tidak harus meninggalkan dari posisi pekerjaannya. Wahai dokter, wahai pedagang, wahai saudagar, kau bisa tetap dalam posisimu tapi berdakwah. Tidak usah bergeser, tidak usah pindah tempat. Lah kalau pedagang orang kaya lalu harus ceramah bisa berantakan. Atau ustadz yang berdagang bisa bangkrut. Semuanya ada tugas masing-masing. Lihat yang bakat kaya jadilah orang kaya, sekaya-kayanya. Tapi ingat, kayanya orang yang beriman. Duitnya untuk apa? Untuk menyokong dakwahnya yang lainnya. Jadi diberi sadar. Makanya di sana itu ada kita punya radio, radio ku termasuk sini big radio itu kan relay ke sana juga. Kita itu punya narasumber paling kaya radio itu kayak radio kita. Menurut orang radio yang lainnya. Karena apa? Kita punya narasumber spesialis-spesialis. Spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis ini. Mereka kalau dihitung oleh RRI berapa sih budgetnya? Sebab semua orang harus kasih duit, kan bisa begitu. Ternyata tidak. Di radio kita semua mendaftar dan ngantri. Dokter spesialis kalau dengar radio kita, spesialis itu ngantri sampai ada yang tidak dapat kebagian baru tiga bulan dapat. Jadi mereka ngantri, saya punya saya ingin kiprah dakwah nyumbangkan dua jam untuk ngisi di radio sampai hari ini. Kenapa mereka sadar ini adalah dakwah? Jadi gak susah. Bahkan apa? sudah tidak kita kasih duit kalau melihat kurang, buya ya AC-nya kok kurang dingin dia datangkan AC. Karena mereka ada kesadaran ini loh, makanya ayo motivasi dakwah ini kita hadirkan. Semua orang disadarkan dakwah. Jangan dakwah itu seolah gayanya miliknya ustaz saja. Siapa yang mengatakan dakwah miliknya ustaz? Kuntum semuanya, ayo berdakwah. Jadi nanti kita suarakan di luar. Makanya kadang-kadang ada ustaz pengen bangun pondok. ya gini saya cari bangunan dan sudah datangkan orang kaya saya ngomong nanti. Jangan kamu yang ngomong, kalau kamu yang ngomong minta nanti. Saya akan datang dengan orang kaya, nanti akan saya kasih motivasi biar sadarkan, dia akan bantu kamu. Karena ini harus kita sadarkan orang kaya itu. Supaya apa? Dia ikut kiprah dalam berdakwah. Kasihan dia. Jadi orang kaya tapi tidak mengambil bagian dakwah. Maka ini tugas kita. Jadi wahai para ustaz jangan sok dakwah milik kita sendiri enggak, dakwah milik semuanya. Dokter bisa berdakwah, pedagang, pejabat dan seterusnya. Sehingga ini makna. Karena hakikat dakwah apa? Hakikat dakwah adalah membawa umat kepada Allah dengan apapun yang kita mampu. Yang punya uang dengan uangnya, misalnya apa? Kadang-kadang ada perlu ide. Ide apa? Ide membawa orang kepada kebaikan. Ada beberapa kiai, beberapa orang kaya yang karena tidak punya ide. Orang kaya itu kadang pengen berbuat baik cuman karena tidak ada yang menggiring membawanya sehingga bingung berbuat baik. Makanya kalau duduk sama orang kaya jangan minta duit, tidak. Mereka senang dengan duit. Kalau kita minta duit mereka ogah-ogahan. Tapi kalau kita beri tawaran kemuliaan dia akan berpikir. Kita menemukan ada orang setiap hari umrohkan, eh, setiap bulan umrohkan orang, umrohkan orang, umrohkan. Bagus. Apalagi kadang-kadang dibarengi bareng dengan dia. Saya guyoni. Baji enak ya kalau umrohkan orang nanti. Kita bisa kayak raja di sana main perintah. Iya bu, ya betul nih. Nah, sekarang saya kasih ide untuk berbuat baik yang lebih hebat lagi. Apa bu ya? Umrah bagi seseorang tidak wajib kecuali dia punya duit. Dan kadang orang tidak butuh umroh, lebih senang kepada duitnya. Ya, kenapa harus kita paksa orang untuk umroh? Ayo, satu. Kadang orang kita bawa kaja umroh di rumah punya utang dia. Cuman dia tidak berani ngomong, dia ngikut umroh. Padahal senang kalau duit diterima untuk bayar utang. Ya, satu. Yang kedua, kalau kita mengumrohkan satu orang, biarpun dia adalah benar, tapi ibadah itu pahalanya hanya terbatas untuk dia saja dan Anda. Sekarang saya tawarkan ide baru. Membuat pesantren. Mohon maaf bukan pesantren saya, tidak harus pondok saya. Itu harus langsung saya batasi. Kalau tidak dipikir saya minta duit nanti. Tidak harus si Al-Bahjah. Al-Bahjah sudah banyak yang nyumbang. Langsung tak gituin nanti. Al-Bahjah sudah banyak donaturnya. Saya hanya ngikutkan. Kalau Bapak membuat satu kamar saja di pondok pesantren, lalu ada orang belajar di situ, lihat satu kamar cuma berapa? 20 juta kali 10. 200. Nggak nyampe bahkan. Lihat seperti Pak Haji mengumrohkan berapa orang. Mengumrohkan 20 orang. Sementara Pak Haji sudah mengumrohkan berapa banyak orang. Membuat satu kamar digunakan untuk menuntut ilmu terus menjadi ulama. Lihat, sampai kapan pahala itu lihat. Dia menjadi ulama-ulama. Iya, iya, betul. Dia baru sadar satu. Kemudian ada satu lagi. Saya punya anak murid. Yang berbakat akan saya kirim ke luar negeri. Cuman butuh duit dua setengah, dua puluh lima, dua ribu lima ratus dolar. Dapat biasa di sana. Gimana? Ternyata setelah orang sadar, kita itu nyekolahkan anak luar negeri itu nggak bakal keluar duit. Saya hanya ngomong ada lima santri, siapa yang mau bantu? Berebut kebanyakan duit kurang santri. Coba kurang santri. Jadi anak kita kita kirim ke luar negeri biaya itu nggak pakai duit, mereka nggak usah keluar duit. Tapi anak santri kita. Saya ngomong begitu berebut mereka. Karena apa? Mereka kesadaran dakwah. Ini loh. Jadi dakwah bukan hanya ceramah di musola. Gimana orang punya kesadaran berbuat baik itu nggak penting. Selama ini kita hanya mementingkan majelis kita, aku, aku, aku. tak sadar dia membesarkan dirinya kayak iblis Dan nah, Ini makanya dakwah itu maknanya luas sekali. Ini yang selalu kami ingatkan kepada siapapun. Baik, kita harus ajak semuanya untuk berdakwah. Dakwah membawa umat kepada Allah. Semuanya harus punya kesadaran. Nah kalau kita terapkan ini semuanya enteng dakwah. Jadi kita itu punya macam-macam pakar IT ada, yang ngurusi ini ada. Tidak pernah sih. Pembangunan saya pun tidak pernah tahu. Ini anak-anak dari ini anak kita dari Cirebon. Saya tidak pernah ngurusi pembangunan pondok. Cuma saya hanya telepon Pak Haji kok lama banget belum jadi gitu toh. Ini sudah anak-anak Pak Sandi ini. Dan anak-anak gratis semuanya makan di pondok ya. Di pondok gratis, makan tiga kali. Gurunya juga kita datangkan banyak. Gurunya banyak sekali. Airnya nggak usah mandi, airnya banjir sudah kalau mau. Lampu tidak kayak ketip ketip saya buatkan lampu paling terang biar aman pondok. Jadi, jadi itu ada kesadaran masing-masing. Listrik orang datang. Itulah makanya kami ingin sebagian ustaz, ayo ini loh memberi motivasi orang untuk maju. Ini termasuk bagian dakwah. Jangan datang proposal minta sumbangan. Ini ya orang ya, sumbangan lagi. Sebenarnya belum ada kesadaran dalam hatinya. Makanya nanti para asatid jika ada kesulitan di mana bisa kita kumpul dengan masyarakat tersebut biar saya datang. Saya akan bicara motivasi. Ayo ustadz yang maju nanti. Saya akan ngomong tidak harus ke Al-Bahjah kejauhan, mau masuk surga saja lewat Al-Bahjah Cirebon. Jauh <laughs> kita cukup di Batam sudah banyak program. Nanti maka kita masuk ke sini untuk mencari kader-kader. Mencari pejuang-pejuang. Nanti akan besar di sini. Kita akan kirim dua anak, nanti bisa bergerak sama. Ada ustaz ustaz muda ini, anak-anak kita kirim dua anak. Nanti untuk masuk pelosok-pelosok, jangan dimanja anak saya. Jangan dijemput, biar jalan kaki sendiri. Jangan kasih duit, biar cari makan sendiri. Itu anak saya. Jangan dimanja itu ya. Saya punya anak dikirim sini untuk berjuang, mati dalam berdakwah nggak apa-apa. Tapi kalau dimanja tidak. Hah? Itu anak-anak saya kirim dua anak, jangan dimanja. Jangan dimanja dengan uang, jangan dimanja dengan apapun, dengan pemberian. Tidak. Kalau suruh ngaji, suruh. Suruh mengaji, bantu ya. Ini saya didik seperti itu anak-anak saya. Dan semua anak saya, saya didik patuh. Anak-anak saya, anak-anak didik saya, saya didik patuh. Karena apa? Yang besarkan Allah nanti. Baik dakwah dan membawa umat kepada Allah. Nah, membawa umat kepada Allah ini syarat pertamanya adalah kita kenal Allah dong. <laughs> Kalau tidak kenal Allah musibah. Membawa umat kepada Allah kitanya nggak kenal Allah. Kespleset salah alamat mestinya membawa umat jamaah kepada Allah, membawa umat kepada dirinya sendiri. Ayo cari duit, jual foto kopi jual kerudung, jual ini. Hah? Jadi sapi perah jamaahnya nanti. Hanya untuk cari duit. Karena apa? Bukan membawa umat kepada Allah, tapi membawa umat kepada dirinya sendiri. Salah alamat. Maka harus kita kekeskan keyakinan kita. Kita cari ridho Allah. Kita ingin membawa umat kepada Allah. Allah. Ini indah kalau kita paham makna ini. Baru setelah itu ada prinsip dakwah. Setelah sadar dakwah itu bawa umat kepada Allah. Makanya kalau mama membawa umat kepada Allah, ada orang yang mungkin dia tidak bisa ngaji, punya mobil. Ya sudah, ada pengajian bulanan Ustadz ini, eh hey, saya punya mobil, naik sana. Atau tetangga fakir-fakir, eh hey, mau berangkat ngaji, saya kasih ongkos, saya kena angkot. Dan ini dilaksanakan di Cirebon sana. Kalau kita akal bagus ramai orangnya. Ada orang kaya bawa angkot lima. Tetangganya suruh naik gratis. Ya, itu kan bagian daripada dakwah. Dia punya kesadaran untuk berdakwah. Kemudian prinsip yang pertama ini setelah kita sadar dakwah, kita akan punya prinsip-prinsip dakwah. Yang pertama adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Sebab dakwah tidak harus dengan duit. Sebab dakwah tidak harus dengan ilmu. Yang tidak punya ilmu pun bisa berdakwah. Membersihkan majelis ilmu adalah berdakwah. Enggak punya ilmu ngasih tahu, Pak, di sana ada pengajian, ini dakwah juga. Jadi jangan nunggu, kaya jangan nunggu pandai. Artinya apa? Dakwah itu bukan esok hari. Hari ini saya ngomong ke anak-anak saya. Kalau ada anak di dalam pondok tidak punya jiwa dakwah, misalnya tidak seming membantu temannya, nggak bisa jadi orang besar. Makanya ciri orang berhasil di dalam dunia pendidikan adalah kalau dia sebagai ahli khidmat, cekatan, mudah bantu orang lain. Jadi sebelum keluar sudah berdakwah dia. Tapi kalau waktu mondok saja sudah ogah-ogahan, bantu temannya males, ngajari males, terus mau apa? Sebab dakwah itu tidak nunggu esok, hari ini. Saya selalu tekankan kepada anak-anak. Kalau ada yang lebih pinter, kemudian lihat anak yang lebih lemah, dibantu. Ini bagian dakwah. Dan harus sadari ini dakwah. Tapi kalau sudah kelihatan malas-malasan nggak bakal bisa digedekan orang itu. Sebab kita itu sepanjang umur sampai mati khidmah untuk umat Nabi Muhammad, bukan memperbudak mereka. Kita dakwah khidmah untuk mereka akan agar kita dimuliakan oleh Allah. Nah ini jangan nunggu hari esok. Sebab sebagian ini penyakitnya santri, kenapa kau tidak dakwah dulu? Saya mau cari rizki dulu nih, biar saya kalau sudah punya duit, punya ini baru nanti saya berdakwah. Biar saya tidak minta-minta ke orang. Memang untuk tidak minta-minta harus kaya dulu. Untuk minta untuk tidak minta-minta harus kaya dulu. Siapa untuk tidak? Tidak minta itu sifat kemuliaan di jiwa. Biarpun kaya minta-minta juga biasa. Kiai gede mobilnya banyak lihat cincin mas cincinnya bang cincin. <laughs> Eh, masih itu. Haji nanti apa yang mau belikan tiket buat saya mau dakwah nih. Padahal di rumah duit banyak. Biarpun kaya tetap minta-minta karena jiwanya jiwa peminta-minta. Dan hati-hati jadi perampok yang paling mengerikan. Perampok mengerikan bukan perampok dengan pedang. Tapi pedangnya adalah lidah dan makom ilmu. Sehingga al-aqdu bihai aqdu saif. Kalau kita mengambil duit dari orang dengan cara membuat dia malu itu lebih kejam daripada pedang. Kiai. Allah. Saya diingatkan guru, eh, kiai itu punya pedang tapi tidak bisa melukai. Tapi bisa memaksa orang luar biasa. Contoh, jamaah biasanya jamnya bagus banget gak sih itu kalau buat buat Buya ini ah, cocok ini iya iya iya iya Kepaksa dia kayak dirampok dia Naudzubillah makanya saya tidak mendidik anak-anak untuk minta-minta tidak untuk tidak minta-minta tidak harus menjadi kaya dulu tapi jiwa yang mulia Makanya saya selalu ajarkan hidup sederhana. Biarpun ya Allah memberikan kepadamu kekayaan anak-anakku, tetap biasakan dengan sederhana. Jangan memewah, gaya-gayaan. Cuman kadang orang itu pengen memuliakan. Bolehlah kadang kita ditidurkan tempat ini. Padahal saya tidur di seperti ini lebih senang. Baik. Kalau sudah masuk gaya hidup itu musibah. Ada kiai dikemas kiai menengah ke atas. Kiai orang kaya, kiai artis, kiai televisi, kiai macam-macam ini ada bodas. Kayaknya harus rubah katanya. Eh, jangan kita memupuk kesombongan di diri kita. Orang masuk surga, ustadznya masuk neraka. Nah, untuk Karena hati kita yang rusak. Baik, jadi jangan nunggu hari esok. Maksudnya, saya tidak punya ilmu, tidak punya harta. Bagaimana dakwah? Cukup ngomong saja, eh Bu Haji, Bu Ibu, besok ada pengajian lah. Itu kayak dakwah. Bisa duduk dengan Imam Syafi'i nanti. Yang jelas, jelas yang punya uang dekat uangnya buat pondok, bantu anak menak, ya, menak, anak santri, bantu ustadz, itu adalah dakwah. Jelas orang kaya. Yang punya ilmu memberi contoh sama mengajari ilmu. Tapi yang nggak punya ilmu dan yang tidak punya harta kayak tadi cukup membantu jadi tukang parkirnya, memberikan informasi. Artinya dakwah tidak harus nunggu kaya. Sebab ini banyak santri yang gayanya pengen merasa mandiri, tidak merepoti orang, kerja dulu. Eh, dapat duit enak, enak, enak, enak, enak, sampai nggak ngajar sampai hari ini. Ubar ilmunya. Mondok 13 tahun nggak punya santri satu orang pun. Karena menikmati kekayaannya. Sebab kekayaan itu menggoda duit itu nggak ada ujungnya. Habis ini punya motor, pengen punya mobil. Mobil satu kurang mewah mobilnya. Mobil dua kurang, terus tidak ada ujungnya urusan duit. Tapi kalau sudah kita mulai dengan dakwah bersama semangat dakwah, kalau diberi oleh Allah rizki, tentu rizkinya untuk dakwah. Baik, ini prinsip yang pertama. Yang kedua adalah pandanglah orang lain dengan mata kasih sayang. Lihat, jangan salah pandang. Jangan mandang orang lain dengan mata merendahkan. Kita sering mandang orang dengan mata merendahkan karena merasa kita ustaz. Kalau eh kasihan, kasihan. Bahasanya sih kasihan, tapi bukan kasihan. Meremehkan. Allah. Pandangan Nabi adalah pandangan kasih sayang. Kalau sudah kita punya pandangan merendahkan, tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang. Karena kita sendiri tidak punya petunjuk. Dan orang meremehkan orang lain menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Dikisahkan Nabi pernah bercerita tentang orang ahli ibadah di atas gunung abid Bani Israel dan satu adalah preman orang jahat di tengah pasar. Ali ibadah yang di atas gunung punya banyak kelebihan sampai dikatakan kalau berjalan dipayungi mendung. Allah wali kalau bahasa sekarang. Hingga pada suatu ketika Allah menghendaki mereka berdua ketemu antara si preman dan sang kiai. Sang kiai kehabisan bekal, maka dia harus turun pergi ke pasar belanja. Sang preman tiba-tiba tergerak hatinya pengen ketemu sang kiai, pengen minta doa atau apa. Sang preman naik ke atas gunung, sang kiai turun dari atas gunung. Karena gunung itu adanya jalan setapak, berpapasanlah mereka berdua di tengah jalan setapak. Kalau sudah jalan setapak kita tahu, jika tidak ada yang mengalah tentu tidak akan bisa berjalan. Sang preman di saat melihat sang kiai terkaget. Subhanallah. Kok kiai turun? Bahkan di saat seperti itu malah mengoreksi dirinya. Benar, kalau kekasih Allah itu dijaga, Wong saya itu orang kotor mau deket saja kok langsung disuruh turun oleh Allah. Jadi masih khusnudan dia. Jadi di saat dia melihat sang kiai di situ tuh merasa dia tuh nggak pantas ketemu sang kiai. Sampai dia terduduk tengong, hormat lihat sang kiai nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Hanya memberikan isyarat begini, silakan kiai. Biar lompat minggir nih, dilempati sama sang kiai. Sang kiai lewat begitu saja. Sang preman masih tetap pandang sang kiai dengan pandangan kagum karena dari awalnya naik ke atas, biarpun preman kadang ada kagum ke ulama. Pergilah sang kiai. Akan tapi di saat sang kiai melihat sang preman, apa pandangan sang kiai? Dia tahu ini preman jahat, kalau bahasa sekarang ada anteng, tato, segala macam. Sang kiai melihat, si preman mau kemana dia? Tidak mengucapkan Assalamualaikum. Tidak menyapa hendak kemana engkau. Yang ada adalah sombongan kalau dia adalah seorang kiai. Melom, apalagi di saat sang preman mempersilahkan begini, ya kayak kalau dihormat sama orang langsung, ya pantas saya, gitu hidup Langsung lompat begitu saja. Apa? Sabda Nabi SAW melihat Sang Kiai yang katanya ahli ibadah Sudah punya makom tinggi Karena memandang orang lain dengan mata merendahkan Menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Allah Begitu sebaliknya, orang seperti apapun kalau ternyata masih mengagumkan syiar, reman dia, tapi dengan ulama masih hormat. Ada pengajian masih hormat. Masuk bulan Ramadan masih hormat. Itu pada suatu ketika akan tobat. Dan hari itu diberi oleh Allah kesadaran. Sehingga yang kiai menjadi preman, premannya menjadi kiai. Makanya hati-hati kalau mandang orang jangan mentang-mentang kita habis pulang pengajian. Lihat, mungkin kita pulang pengajian lewat ter terminal atau apa. Tempat yang kotor, lihat perempuan yang melambaikan tangan pakai rok pendek. Setiap ada laki-laki melambaikan tangan, dia pelacur. Ayo, siapa di antara kita yang punya hati terenyuh di situ? Kadang di antara kita di saat melihat mereka dengan bahasa kasihan, malam-malam ya Allah, kasihan. Kasihannya kasihan meremehkan. Siapa di antara kita di saat melihat mereka kemudian mendengarkan tangan dan menitikkan air mata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad. Terjerat dalam kemiskinan sampai mereka menjual diri, ya Allah. Berikan kesadaran. Ayo, siapa yang kayak begitu? Kita pengen punya hati yang begini, melihat orang lain dengan mata kasih bukan sombong. Dan ini memang khusus untuk ustaz temungan ini. Sebab keustatan kata Imam Ghazali sering menjadikan sombong, merasa sudah punya surga. Sehingga kalau sudah dihormati sama orang kampung yang jarang sholat, hei, tuh anu. oh, merasa tambah dadanya naik, wah, kayak kiai kayak wali kan sudah punya surga. di Ini musibah. Salah tidak begitu pandanglah orang lain dengan mata kasih. Orang bejat pandang dengan mata kasih. Nah kalau sudah kita mandang orang lain dengan mata kasih, lihat kita akan memberikan obat kepadanya pun dengan kasih bukan dengan kesombongan. Ceramah pun ternyata tergantung niat yang berikan. Kita berikan nasihat kadang merendahkan. Tapi kalau kita berikan nasihat ingin mengangkat, itulah memandang dengan mata kasih. Hatinya seorang juru dakwah harus seperti itu. Memandang orang lain dengan mata kasih. Dia ternyuh. Lihat orang bejat. Jujur saja kita sekarang. Kemarin kita khutbah berapa tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu. Saya khutbah di sini pertama kali. Yang kami sampaikan. Coba. Kita pergi ke masjid besok kita sering melihat orang yang tidak melakukan sholat Jumat. Coba. Tetangga kita tidak sholat Jumat. Pernahkah kita menitikkan air mata di saat kita ingat dia tidak sholat Jumat? Jujur. Lalu kita menengadah katakan mohon ya Allah tetanggaku jadikan dia ahli sholat Jumat. Jangan biarkan. Pernah tidak kita doa semacam itu? Atau kita cuek bebek karena kita tidak punya cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ayo kita tata hati kita. Lah kalau kita punya jiwa terenyuh ini hidup hati, dakwah akan hidup. Dan bukan merendahkan orang lain. Bukan merendahkan orang lain. Baik. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Oh. Kalau orang kenal Allah, kenal pahala. Kemudian Pak tahu yang pahala, dia akan berjuang tidak pernah kenal lelah. Subhanallah. Juru dakwah yang sesungguhnya berangkat pagi pulang sore untuk dakwah-dakwah. Yang dicari adalah pahala. Dan tidak ada yang tertinggal di rumah kita, pembantu kita, tetangga kita. Tidak melihat orang kecuali itu lahan pahalaku. Didekati, disampaikan kebaikan. Jangan kalah sama sales dulu. Melihat orang necis saja langsung didekati. Oh, saya punya alat pembersih karpet. Wah, ngomongnya satu jam. Karena apa? Dia menduga ada duitnya di situ nanti. Ya, lahan dan kita yang yakin lahan pahala, kenapa kurang giat? Jangan-jangan kita kurang yakin dengan Allah. Lihat juru dakwah kalau punya prinsip ini tidak pernah dia mikir kapan saya istirahat. Akan tapi bagaimana saya mendapatkan pahala? Allah. Jadi pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala, bukan lahan cari duit. Ya, masih bahaya. Kalau sudah lahan cari duit busuk. Ah, lahan cari duit lihat. Ya milah-milah nanti waduh di sana duitnya tipis nih ada ada wah ini duitnya gede sehingga masuk menjadi babnya orang yang hilang seperti dua pertiga agama tiga agama wal tawabbu ali ghaniyin lihinahu dhaba'an thuluth adinihi orang yang tawabbu dengan orang kaya karena kekayaannya dua pertiga agamanya hilang semiskin apapun engkau jangan sampai kau jadikan dirimu rendah di depan kekayaan orang kaya saya ingatkan selalu anak-anak tidak bisa Orang kaya yang soleh perlu kita hormat karena dia sering berjuang di pondok. Tapi kalau kita menjadi tawaduk pada orang kaya karena kekayaan itu bertiga. Dan kalau orang berdakwah hanya pengen cari duit, bilah dia. Hitung-hitungan dong. Dakwah itu keluar itu Nabi Amwali wa dengan harta kalau perlu kita yang keluar duit. Bukan orang keluarkan duit. Ini harus prinsip. Rizki Allah sudah jatah. Sudah. Nah kalau prinsip ini tidak ada musibah nanti. Sehingga kenapa muncul eker-ekeran? Ustadz sama ustadz berantem karena rebutan jamaah. Oh, Masuk neraka semuanya. Jamaahnya masuk surga, kiainya masuk neraka. Karena akhir-akhiran, karena perebutan jamaah. Jamaah saya direbut, rebutan donatur innalillah. Kita tidak cari uang. Kita cari pahala. Ini prinsip yang harus kita hadirkan. Dan subhanallah, siapapun yang terjun di dunia dakwah ngerti bab ini. Na'udzubillah. Wah, gesek-gesekan kata Imam Ghazali. Antara ustaz dengan ustaz dia, kakak beradik. Kakak beradik punya peninggalan pondok dari bapaknya. Bapaknya meninggal dunia dia. Kos-kosan santrinya dihitung dibagi dua, dapurnya dipisah lihat, ada selisih saja ribut ya. Kantinnya itu, kantin itu itu sudah ada perjanjian kalau sudah jual kerudung nggak boleh jual yang lainnya macam-macam kakak beradik ini anak kiai semuanya yuk karena umat jadikan lahan jari cari duit bukan lahan jari bala dan itu musibah Na'udzubillah kelihatannya pakai jubah kalau ceramah nangis ternyata di neraka jahanam ya ayo kita benahi dan ini harus kita sering ulang-ulang jual fotokopi. Fotokopi seratus, seratus rupiah karena ini. Wah ini insya Allah barokah. Jadi 2500. Ya, bunyainya jahat lagi. Santrinya jadi lahan, jadi cari duit. Setiap minggu ada kerudung baru. kerudung baru nggak apa-apa dipinjam dulu, ini bagus loh, ini kualitas, ini ini. Bagi-bagi santrinya, bayarnya nanti. nah, tak tanya baru seminggu ditake, Kalau nggak bayar, kamu ini gak barokah duitnya kiai dulu ada musibah ini nah, hati-hati ini nah, istri-istri inti nanti awas ya ini kan calon-calon kiai nanti nah, istri begitu awas jangan, ya. jangan sampai santri dijadikan lahan cari duit jamaah lahan cari duit kalau sudah jamaah jadi lahan cari duit bakal berantem dengan yang lainnya Allah naudzubillah dan ini ada dikatakan Imam Ghazali permusuhan antar ustaz dengan ustaz karena apa ini baik. Tapi lahan cari pahala Allah. Semuanya harus sadar di mana ini. Mengerikan. Permusuhan kakak beradik, permusuhan dengan satu pondok al Yang dicari apa itu semua? Sampai kadang orang diusir dari Kalau mengusir orang akidahnya beda mak iya. Karena merusak keimanan, tapi urusan materi. Makanya jangan suka membicarakan tentang amblok jadi bahan guyonan. Tidak pantas sebagai seorang ustadz. Belajar saja jadi murid dulu. Kadang guyonan di antara kawan-kawan. Guyonan amplopnya berapa ini? Kalau Jakarta gede, ke arah timur semakin kecil. Ini, ini, ini. Wow. Gede mana duitnya ustadz sama artis nih. Ini, ini, ini. Amplop, amplop. Kadang-kadang kadang-kadang guyonan. oh, kalau panjang 2 jam di amplopnya tambah. Di mimbar udah ngomongin begitu. Iya sih. Apa ini semuanya? Ini harus berubah akhlaknya Ustadz. Kalau Ustadznya masih mikir dunia kayak begitu, gimana umat bisa kebawa? Dan memang kita perlu banyak belajar. Gak cukup ilmu di otak, ternyata akhlak Nabi Muhammad harus gitu. Nabi itu datang tidak cari makan. Makanya saya selalu dengan anak-anak. Kita masuk ke rumahnya orang jam berapa? Biasa sekitar jam setengah dua, setengah satu. Baik. Biasanya kita langsung naik. Masuk ke rumah orang jangan keadaan lapar. Saya mampir ke warung pasti. Atau beli nasi, kita makan dulu. Jangan sampai kita urusan makan pun mengharap. Kadang-kadang masuk rumahnya kiai, rumah jamaahnya pengen pengajian pengen makan. Duh, makannya terlambat. Ayo, tidak, kita pengen makan masuk dalam keadaan kenyang. Kalau memang kalau datangnya jam 10 biasanya masih aman. Jadi jangan sampai kita merepotkan orang untuk urusan makan dan sebagainya. Urusan tempat tinggal pun tempat tidur. Urusan penghormatan. Kita pengen dihormat oleh Allah dan Rasulnya. Pengen dihargai oleh Allah. Bukan dihargai oleh manusia. Ini harus kita. Tapi kalau sudah yang dicari adalah uang, Masya Allah. Tawaduk kepada orang kaya nanti. Jadi kalau ada tamu, dilihat pakai mobil. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau sudah yang datang orang pakai sepeda engkol. Aduh mohon maaf, Allah masih mau istirahat. Eh, nasib ini. Modelnya kiai tapi di neraka jahanam tuh. Hati-hati, ini harus ada pendidikan. Ya, bahkan saya diingatkan guru. Dan guru, dan guru. Kalau ingin berhasil, melalui orang-orang lemah. Dan sampai hari ini pun saya berusaha. Saya berusaha untuk tidak senang masuk rumahnya orang kaya. Sampai teman-teman donatur selalu berkata, kenapa Buya tidak pernah masuk rumahnya orang kaya? Karena saya punya hati lemah. Dan saya diingatkan guru saya, kalau kamu punya hajat besar, datanglah pada orang fakir. Orang sakit, orang fakir kau datangi kasih duit, lihat Allah akan mengirim orang kaya dan betul itu mujarab. Datang kepada orang kaya kalau sakit. Saya datang ke wali kota, bupati di saat sakit mau meninggal, sakit ini saya datang assalamualaikum, saya ziarah. Tapi jangan sampai ilmu kita itu rendah. Imam Nawawi tidak senang aslinya. Imam Nawawi tidak senang kalau pengajian masuk rumahnya orang. Apalagi orang kaya. Aslinya begitu. Ilmu itu didatangi bukan didatangkan. Oh, oh, oh. Cuman kita kadang-kadang berhelah zamannya zaman rusak ini. Zamannya zaman sanyu airnya naik bukan <laughs> bukan sumurnya yang turun. Kayaknya kita harus ngalah ini. Kiai datang. Makanya kita datang ke rumahnya orang kaya tapi kewibawaan kita. Jangan hanya terkagum dengan rumahnya, terkagum mobilnya, terkagum eh, rendah kita. Ustaz, surga nanti yang diberikan oleh Allah. Ini perlu pendidikan. Ini makanya jangan sampai kita hanya terkagum-kagum dengan orang kaya. Jadi kami beri ijazah kalau anda punya hajat yang sangat mendesak untuk bangunan pondok dan sebagainya, jangan datang kepada orang kaya. Cari orang fakir di kiri kanan kita. Allah. Ini jaminan dari Allah. Allah berfirman, Anna indal munkasirati kulubuhum. Aku bersama orang-orang ini. Dan buktikan kalau anda datang ke mereka, Allah akan kirim orang kaya yang bakal membantu anda. Dan kalau anda datang kepada orang kaya, Allah akan rendahkan terlebih dahulu. Allah istimewa kalau punya dakwah seperti prinsip. Dan memang kita buat semacam itu. Jadi kalau datang ke pondok, biasa orang kaya datang berkias. Kalau tidak pengen ketemu, tidak ketemu. Ayo kita tata hati masing-masing. Semuanya dari kita. Yang terakhir, prinsip dakwah yang terakhir adalah prinsip dakwah yang terakhir koreksi diri. Nabi itu masih koreksi. Suatu ketika Nabi berada di medan laga dalam sebuah peperangan. Nabi memilah ini mayatnya orang kafir, mayatnya orang Islam. Nabi terhenti kepada satu mayat. dibola balik. Ingat wajahnya tapi ingat lupa namanya. Kita pernah gitu ingat wajahnya lupa namanya. Siapa sih? Uh. Nabi juga begitu. Ingat wajahnya lupa namanya. Dipanggillah para sahabat Nabi. Wahai sahabatku. Ini siapa? Ini sahabatku yang namanya siapa yang mati ini? Para sahabat Nabi membalik jenazah tersebut. Kelihatan wajahnya. Ya Rasulullah. Itu bukan sahabatmu tapi itu musuhmu. Yang selalu melemparmu dengan kotoran. Selalu melemparmu dengan tombak. Nabi baru tersadar. Oh iya. Saking seringnya nyakiti Nabi sampai ah, Nabi hafal dengan wajahnya. Tapi saking lembutnya hati Nabi. Ingat orangnya. nggak ingat kejahatannya. Wah ini artinya juru dakwah. Ustadz gara-gara tuan rumahnya salah nempatkan saja biasanya taruh di depan taruh di pinggir pintu ingat ini yang 10 tahun yang lalu meletakkan saya depan pintu ya yes kalau sudah di majelis ilmu di depan dan di belakang sama itu majelisnya Rasulullah nggak harus kita letakkan di paling depan kadang-kadang kita uh, Nabi Muhammad dicaci lempar kotoran gak ingat kejahatannya tapi ingat wajahnya Allah kita pengen punya hati kayak begitu Allah Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad menitikkan air mata. Kenapa menitikkan air mata? Sampai sahabat Nabi terkaget, "Ya Rasulullah, musuhmu sudah meninggal, kenapa kau menitikkan air mata?" Iya, aku menyesali diriku. Kenapa ya Rasulullah? Dia sering melihatku, dia sering dengar ceramahku, dia sering berada di majelisku. Tapi kenapa dia belum bisa sadar? Apakah omonganku kurang lembut? Apakah akhlakku kurang indah? Allah. Ya, jadi kalau kita itu melihat orang belum sadar, jangan salahin orang dasar kepala batu orang batang. Jangan ngomong gitu. Kita perlu alih strategi. Mungkin kita kurang lembut, sapaan kita kurang indah, kalimat kita kurang bagus. Jangan nyalain dasar kepala batu ini orang kebetul semuanya. Apa itu semua? Koreksi diri. Kita perlu strategi. Dakwah itu perlu. Kalau menyajikan sesuatu itu macam-macam. Ini dari tepung semuanya. Ada lapis. Ah, macam-macam gitu loh. Kata sering ngomong, kita akan ngasih motivasi pondok-pondok besar. Termasuk kami ngomong kepada Yai Anwar dan sebagainya di Lirboyo. Lirboyo adalah punya masakan yang luar biasa enak, alim-alim. Akan tapi kita gitu, pondok-pondok besar banyak punya masakan istimewa. Cuman kurang seni dalam menyajikannya. Kurang seni dalam menyajikannya. Ilmu tidak hanya di saja. Ternyata harus dalam bermacam-macam. Nah, ini mereka sudah punya bakal kayak orang langitan, punya bekal masakannya. Cuman itu kalau main lapis kan bosan ya. Nah, ini berarti dadar gulung ya gitu. Jadi sesaat model begini sama. Jadi ada inovasi. Makanya apa? Biar dikonsumsi sama jamaah itu kayak apa makanan itu? Biar dakwah kita diterima gimana? Kalau dengan cara ini tidak bisa diterima, jangan salahin dia. Salahnya ente yang tidak bisa paham mereka. Nah, itu loh. Jadi ini cerdas dakwah. Sehingga kita terus membuat inovasi-inovasi dakwah. Inilah dakwah akan berhasil nanti. Jangan hayal tentang gedenya majelis. Itu iblis. Iblis itu pengen selalu mengajari aku, aku, aku yang paling gede, aku yang paling. Kita pengen manfaat yang besar. Biarpun yang datang hanya 10-50 orang. Kemudian setelah itu kita tutup dengan kendala dakwah. Ini sebenarnya motivasi dakwah sehari seharusnya Bukan sesingkat ini ada diskusi, ada tanya jawab sehari sampai mateng keluar nanti semangat. Ah, gitu. Satu jam sudah ditunggu pesawat lagi ini. Ah. Kemudian ada kendala dakwah. Kendala dakwah ada dua yang paling banyak. Saya tekankan dua. Yang satu, tawaduk yang tidak pada tempatnya. Nah, ini santri langsung ketawa ngekek nih. Maksudnya tawaduk di pada tempatnya gimana? Kalau sudah pulang kampung tuh gara-gara masih ada kiai sepuh nggak mau ngisi di masjid. Alasannya apa? Masih ada kiai sepuh. Terus gimana mau didoain biar cepat mati? Ya kan enggak juga kan? Ini biar diam-diam bisa kurang ajar doain cepat mati. Enggak paham kiai mati nih saya kapan saya kapan ngisi di masjid ini masih ada kiai bisa kurang ajar nanti. Karena tawaduk yang tidak pada tempatnya. Dakwah tidak seperti itu. Langsung minta ke kiai saya ingin berdakwah gimana? Kalau saya nunggu beruban kayaknya tidak dakwah di Cirebon itu. Saya di Cirebon itu pendatang. Saya punya prinsip dari dulu itu. Saya tidak boleh tawaduk di Tawaduk kalau ketemu kiai saya cium tangan, iya. Cuman kalau saya menyampaikan ilmu saya minta izin kiai saya ingin isi pengajian. Oke. Okay. Biarpun suatu ketika saya diundang kiai, kiai sepuh semua saya suruh ngisi. Ini saya suruh ngisi kiai sepuh. Eh, saya disuruh ya bismillah. Saya tidak ngasih nasihat kiai sepuh, saya ngasih nasihat yang di belakang. Assalamualaikum selesai. Tawaduk indah itu tawaduk. Kapan maju nanti tawaduk ini tidak pada tempatnya. Nunggu kiainya mati. Ah, makanya lihat ini harus berkembang. Ini penyakit ini masyarakat banyak betul bu ya, sehingga kami tidak maju karena masih nggak enak saya, nggak enak saya, nggak enak, nggak enak, nggak enak. Tahu tahu kiainya umur panjang 200 tahun, kapol. Ayo, bukan begitu caranya. Komunikasi dengan kiai yang baik. Assalamualaikum. Kiai yang tulus adalah insya Allah bakal bantu. Ini kendala yang pertama. Sehingga juru dakwah itu banyak dari pondok berapa ribu setiap tahun keluar. Berboyo, langitan, berapa ribu. Tapi sampai di rumah nganggur, jualan pernik-pernik, ke pasar dan sebagainya. Kenapa? Karena mau maju, nggak enak sama Kiai Sepuh. Sudah begitu Kiai Sepuhnya sakit-sakitan, nggak berjuang. Umat tidak tertolong. Punya majlis Kiai Sepuh, tapi sering goib. Jamaah pulang lagi nggak ada pengajian. Ini. Yang kedua penyakit yang lebih berat lagi. Intinya kita jangan punya penyakit ini, tidak usah nilai orang. Jangan berpenyakit ini. Yang kedua, penyakit yang kedua adalah kalau ada orang mau nongol dipendung sama yang lainnya. <laughs> ini orang baru macam-macam. Ini kan wilayah saya, pendatang, wah wah wah wah. Nah ini, nah, ini musibah ini. Dua ini yang kita amati penyakit yang paling berat dalam dakwah. Sehingga anak muda mau berjuang, kita pentung duluan. Nah, Makanya prinsip, motivasi dakwah yang kami hadirkan itu adalah apa? Untuk membawa semua orang. Sehingga tidak punya penyakit ini kita. Jadi kalau kita mungkin sudah tua punya anak muda, ayo anak muda. Saya tidak akan menjadi saingmu, pesaingmu, akan tapi aku menjadi pendukungmu. Begitu loh. Ya. Sekarang saingan karena cari dunia tadi. Waduh kacau bahaya ini. Ceramahnya enak lagi. Bapak. pak, Iya, kacau pondok saya bisa sepi nanti. Aduh, ah ini. Makanya tawad apa kalau ada orang lain, biasanya langsung dibendung. Ini benar, ada ini. Sehingga ada orang ragu-ragu mau maju, dibendung, dibendung, dibendung. Akan tapi tidak. Ada orang mau nongol, yuk kita support. Kita beri semangat, kita bantu. Makanya kita masuk dunia motivasi itu begitu. Semua yang masuk pondok kita keluar harus jadi wah. Kalau ada orang menganggap saya adalah masyhur atau otor, karena harus lebih. Kalau menganggap saya berhasil, lebih. Bukan hanya seperti saya targetnya. Saya pengen kayak Buya. Ya rendah kamu belajar saya bahasa saya, pengen seperti Buya. Berarti saya bangkrut. Kalau pengen belajar dengan saya, cita-cita lebih besar dari saya. Kan begitu. Itu yang harus kita hadirkan selesai insya Allah. Semoga jadi bekal ringan ya. Serius, bismillah, tawakal Allah. Ukhwah yang baik. Kalau ada yang salah dari kawan, jangan jadikan bahan gunjingan di belakang. Awas hati-hati. Sebab kawan kita juga manusia yang bisa salah. Tapi yuk kita tabayun. Sebab permusuhan antara guru ini adalah luar biasa. Menjadi fitnah di kalangan om. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di sini. Pesawat jam berapa? Eh? Belum ada batas ya sudah. Tanggung jawabnya yang jemput. kalau ya. Baik dilanjutkan. Selagi tidak ada jemputan kita tidak keluar. Kalau jemputnya tidak datang sampai sore kita sampai sore. Ayo silakan. teman terutama teman-teman dai, silakan Ustaz. Satu hari di Air Raja, Ustaz Masri, Ustaz Desa, Ustaz Bertang, silakan Ustaz, kalau tak apa. Ya, Ada. Eh, terkadang pertanyaan ini, eh, kita sebagai pelabur ilmu menuntut ilmu, tapi terkadang ilmu yang kita dapatkan itu jangankan untuk berbagi ke orang lain, berbagi ke diri kita sendiri pun tidak bisa diamalkan. Kira-kira penyebabnya itu apa Ustaz? Dan solusi untuk bisa ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan untuk diri kita kemudian kita dapatkan kepada orang lain. Sederhana. Imam Haddad mengajarkan kita punya kelemahan dalam mengamalkan ilmu. Imam Haddad selalu mengajarkan, jangan gara-gara belum mengamalkan ilmu, lalu tidak menyebarkan ilmu. Akan tapi sampaikan kepada orang lain dan sadarkan dirimu bahwasanya engkau adalah orang yang duduk pertama. Jadi kalau saya ngomong tadi itu bukan ngomong kepada saudara. Sebenarnya saya pengen ngomong dengan diri saya sendiri. Selalu begitu kata Imam Haddad. Itu caranya. Nah kalau nanti saya belum mengamalkan gak enak berdakwah ya, Kamu yang pemalas gak dakwah-dakwah nanti kan begitu. Akan tapi ayo sekarang sambil saya menyampaikan sambil saya koreksi. Astagfirullah. Terus kita mengajak kita berubah, kita berubah, kita mengajak berubah. Dan kan ada kontrol ini loh. Ini kontrol. Saya sudah menyampaikan kok saya belum mengamalkan. Dan insya Allah. Karena Allah terus. Nanti Allah akan mudahkan. Dan ingat janji Allah. Wallahu ya'udil abdi makana al akhi. Kalau kita nolong orang untuk baik. Allah akan berikan kerentak kekuatan di hati kita untuk berbuat baik. Percaya itu. Sudah jalankan saja. Jangan nunggu ngamalin dulu nanti. Aduh, saya belum ngamalin, tidak berdakwah. Sampai mati gak ngamalin juga. Dan tidak ditolong oleh Allah. Karena apa? Kita belum nolong orang lain. Tolong orang agar baik, agar ibadah. Bangun malam, lihat suatu ketika Allah akan bangun bangunkan. Bangun malam wahai hambaku yang telah berbuat baik dengan yang lainnya. Makanya jangan ragu untuk berdakwah. Itu. Ini adalah ilmu bagaimana diamalkan di kita dengan cara mengajak orang lain sekaligus kita merasa untuk diajak. Yang menjadi masalah fitnah. Seramah itu selalu untuk orang saja. Tapi dirinya seolah-olah nggak pernah boleh dengar itu semuanya Makanya kami selalu mengingatkan, yang mendengar ceramah saya adalah untuk yang punya kuping. Jangan mikir orang lain bukan kupingnya sendiri. Jadi kalau anda dengar untuk saya, biasakan itu untuk anda. Sebab kadang-kadang orang dengar ceramah tuh, iya betul, ya itu orangnya benar persis yang ngomongin buya itu, Ustaz itu tuh tuh. Mungkin mulai Ustaz itu yang bikin. Dianya kayak tidak boleh dengar ceramah itu. Ini adalah penyakit ya. Nah, baik. Sama kalau kita ngajar suami istri keindahan rumah tangga, sudah kasih, rambu-rambu, eh suami istri yang datang di majelis ini pokoknya kalau saya ceramah nggak boleh senggol-senggolan. Boleh gimana? Kadang-kadang kalau saya ketemu Buya cerita tentang kewajiban seorang suami, istri langsung senggol. Mmm, tuh dengar dengar tuh. Atau kebalikannya begitu. Enggak begitu, belajar untuk aku, bukan untuk orang lain. Masya Allah. Ini adalah ilmu. Baik. Insya Allah, beres. Baik, yang lain. Dan jangan menjawab sesuatu yang tidak tahu. Saya punya anak, saya ajarkan. Kalau kamu mengisi pengajian, buka tanya jawab. Dan semakin banyak kamu mengatakan tidak tahu, semakin hebat di hadapan Allah. Tanya jawab kalau tidak bisa, besok saya tanya Buya. Itu saja. <laughs> Saya tanya lagi. Jadi berani dia harus. Karena ada orang pengen. Kalau bisa menjawab, jawab. Yang tidak bisa katakan, besok saya tanyakan guru saya. Aman. Kadang-kadang kita ngawur, sudah nggak bisa karena sudah terlanjur dianggap ustadz. Ngomong salah, bingung kalau ngomong salah. bela kesalahannya, kacau nggak berkah. Nah, nah, nah. Kalau Nabi bisa bilang nggak bisa, saya catat. Saya belum paham masalah ini. Besok saya tanyakan guru saya. Selesai. Kirim ke besok dikirim lembaran, baca. Ini fatwa, selesai. Tawaduk juga itu babnya. Kadang-kadang orang menampang jadi kiai ngomong salah di radio, di televisi, di ini membuat rusak umat. Baik. Insyaallah. Eh? Sembilan lima belas masih ada sepuluh menit. Oh, masya Allah. 95 persen Allahu Akbar. Perlu banyak pendukung. 95 ya, Artinya zakat perlu diarahkan ke daerah seperti itu, mualaf-mualaf yang supaya tertolong ini eh, boleh. Bukan untuk bangun masjidnya, bukan bangun untuk musola, tapi menopang kehidupannya. Dan juga ustaznya perlu diperbanyak agar kuat. Ya. Dan dakwah paling pertama dan utama adalah dengan akhlak. Akhlak bukan ilmu. Sapaan, Assalamualaikum. Jangan sampai kita melewati gangnya orang ngelakson. Saya larang. Klakson itu masuk gangnya orang, jangan. Kalau belakang, belakang. Nanti, nanti. Karena apa? Sensitif. Nanti sebetulnya ada ada ada materi selanjutnya nyusun materi itu ada ini ini silsilah panjang soalnya para dakwah nyusun materi gimana caranya menyusun materi kemudian cara masuk kampung bagaimana pendidikan nabi kalau masuk kampung masuk masjid masuk musola gimana akhlaknya makanya kalau anda tugasnya ceramah ceramah saja jangan jadi imam Sebab kadang di masjid itu rebutan jadi imam, rebutan jadi tukang ikomat. Jadi kalau kalau bukan tugas jangan rebut, sudahlah selesai. Kalau tugasnya ceramah, ceramah. Yang ini ini Jangan menentang kiai nanti langsung wah dirkat dir. Semuanya ini termasuk strategi dan insya Allah Ustaz sudah tahu masalah ini pasti karena sudah masuk yang paling berat di tempat itu harus nanti ada. Makanya ada sebetulnya kalau ada kesempatan lagi nanti ada penyusunan materi penting sekali. Jangan sampai orang jenuh dengan ceramah kita. Penyusunan materi ada sederhana sekali. Mungkin kita ambil Quran satu, hadis satu, e, permasalahannya, kemudian terakhir solusi itu ada. Dan semua punya kerangka di saat ingin menyampaikan ceramah. Jangan hanya ngomong lantur. Jadi harus materi. Dan kita membuat materi itu hanya sekali seumur hidup. Saya itu buat materi seumur hidup sekali dan bukunya buku materi sudah hilang Tidak tahu kemana. Tapi saya sudah punya kerangka. Kalau bicara tentang ini susunannya ini, ini hadisnya, ini ayatnya, ini cerita ulama, ini permasalahan, ini solusi. Jangan solusinya kalau pertama bingung nanti habis bekal nanti. Ada orang yang ceramah asal ngomong saja ketemu solusinya dulu duet. Terus ngomong nggak ketemu judulnya. Sehingga nggak menarik ceramah itu. Jadi ada metode ini. Dan orang tidak harus punya bakat, akan tapi ini hanya cara saja. Gimana orang paham dan seterusnya. Dan kalau kita persiapkan dalam menyampaikan materi, itu akan semakin kualitas. Kita buka-buka, tanya ulama dan seterusnya. Nah ini saya di antaranya. Insya Allah perlu dibantu. Dan kita punya dua anak ini nanti bisa di, di, diterjunkan di mana saja. Asalkan tidak jauh dari radio, karena dia harus ngurus radio. Kita bisa dakwah gimana? Sudahlah, kalau anak-anak kita jangan dibikin pusing. Tidak dikasih makan, dia biar cari makan sendiri. Hah? Suruh kasih majlis, bismillah, karena Selesai, ya. Cari makan sendiri. Jangan khawatir. Jangan kasih duit. Saya ini, saya punya anak, saya didik seperti itu. Jangan sampai anak kita kubut dunia. Berarti saya nyetak setan. Saya nyetak iblis. Saya tidak belajar dengan saya seperti itu. Insya Allah. Ini saja insya Allah. Cukup yang lainnya. Silakan Pak. Ah, Ya kan? Bisa pilih. malam. Jadi malam itu kan bagian orang mengatakan yang simpatisan kepada agama Islam. Artinya yang dibujuk hatinya kepada agama Islam. Tapi kan kita memberi zakat ini kepada orang yang baru masuk Islam. Jadi mohon penjelasan dan hakikat, jumhur ulama mengatakan al-mu'allafatu qulubuhum adalah orang yang lemah iman baru masuk Islam karena dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya, meninggalkan pendukungnya, masuk ke komunitas kita. Hendaknya kita perhatikan orang yang sudah masuk Islam. Ada pendapat lemah. Pendapat lemah mengatakan bahwasanya belum masuk Islam tapi diharap dia bakal masuk Islam boleh kita kasih. Lemah sekali, tapi masih ada muallaf. Tapi muallaf menurut jumhur ulama empat madhab mengatakan bahasanya muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Sebab orang baru masuk Islam dia meninggalkan kabilahnya, meninggalkan keluarganya, dimusuhi kadang-kadang, diperangi kadang-kadang. Nah, kita tolong. Kalau kita punya duit, kita duit. Tapi kalau tidak, kita ambilkan dari duit zakat. Itu mu'allaf batukubu. Cuma mu'allaf ada batasnya, uruf. Umumnya, kalau di kampung itu orang selesai kapan? Jangan mu'allaf sepanjang waktu. Ini kurang ajar namanya. 20 tahun mu'alaf. Bukan mu'alaf 20 tahun. Sampai, ah, mu'alaf 20 tahun. Ini pemalas, tidak mau ngaji itu namanya. Jadi mu'alaf itu adalah batas sampai dia terbebas dari lingkup keluarganya yang menyiksanya dan sebagainya. Kemudian apa? Dia punya bekal ilmu. Dan bekal ilmu setahun sudah cukup. Sampai katanya uruf, dikembalikan kepada uruf. Setahun, dua tahun. Ada mungkin sampai lima tahun, mungkin daerahnya terpencil sekali. Lima tahun. Tapi di tengah kota di Batam mualaf 20 tahun ngacuk itu namanya. Nah, kan? Insyaallah ya. Insyaallah Allah ada bisawab. Cukup insyaallah. Harus ada pertemuan lagi. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warhamna wa la tu'dhibna. Wansurna wa la tahdhibna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa tughfir alaina. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ketulusan ya Allah dan berjuang di jalanmu ya Allah. Jangan sampai rusak ya Allah perjuangan kami karena hati kami yang kotor. Ya Allah kami ingin kau terima, kami ingin kau muliakan. Mudahkan segala urusan kami. Dan jadikan kami berjuang-berjuangmu dengan harta kami ya Allah. Jadikan kami pejuang-pejuangmu dengan jiwa kami Allah. Jadikan kami pejuang-pejuangmu dengan ilmu kami Allah. Jadikan kami pejuang-pejuangmu dengan tenaga kami Allah. Jadikan kami pejuang-pejuangmu dengan pikiranmu, pikiran kami Allah. Dan jadikan kami pejuangmu dengan panjatan-panjatan doa kami Allah. Ya Allah, jangan sampai kami merepotkan orang lain. Akan tapi jadikan kami orang yang membantu orang lain dalam segala hal ya Allah. Dan berikan ketulusan kepada semuanya ini Allah. Jaga hati mereka. Mereka berjuang di jalanmu ya Allah. Maka kami mohon berikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Keluarga mereka ya Allah. Allah, Ya Allah, Ya Allah, kami mohon, kami mohon, kami mohon, dan jadikanlah kebenaran ada pada lidah kami. Dan jadikan kami sebab orang lain mendapatkan petunjuk. Dan jangan kau jadikan kami sebab orang lain terjerumus, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami. Jangan sampai mereka jauh dari kemuliaan dan jadikan kami juru dakwah yang sesungguhnya, pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kirimkan bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus ya Allah. Dan siapapun yang telah berjuang dengan kami, jadikan mereka orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan siapapun yang ada di sini ya Allah, jika hati mereka masih belum benar, maka detik ini saat ini ya Allah, kami mohon bersihkan kotoran hati mereka. Jadikan mereka adalah pejuang yang tulus karenamu ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka, urusan kami semua. Mudahkan urusan kami semua. Dan jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Jadi jadikan ketawaduan kami adalah kepada semua yang kau cintai. Jangan sampai kami tawaduk kepada semua yang kau benci, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal dan berkah. Panjang umur. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami, ya Allah. Bimbingan, ya Allah. Untuk menyampaikan segala sesuatu kepada yang berhak ya Allah. Jangan sampai kami berbuat zalim ya Allah kepada siapapun ya Allah. Ya Allah kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di hari hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat mulia dan agung la ilaha illallah Muhammadur rasulullah la ilaha illallah Muhammadur rasulullah